إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Sadaqallahuladzim Demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Muratal Yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Badrat Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Anbiya Diawali dari ayat 51 hingga ayat ke 112 Insya Allah untuk besok adalah surah Al-Hajj Surah Al-Hajj diawali dari ayat 1 sampai ayat 34 ya Surah Al-Hajj Jadi kelanjutan dari surah Al-Anbiya Pendengar dan pecinta Radio Kamar Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Untuk hari ini kita masuki untuk kelas B masih di surat Al-Humazah ya. Surah Al-Humazah kami berikan kesempatan untuk kelas B. Kelas B siapa? Siapa saja, ibu, bapak, adik-adik atau siapa saja yang memang tengah belajar jadi satu hari B, satu hari C. Sedangkan kelas C masih di surat At-Taghabun ya, masih eh, karena adanya asbabun nuzul, kemudian terjemah perkata, tafsir. Jadi semakin bermakna lah apa yang kita baca. Karena kita tahu maknanya. Surah Al-Humazah, surah ke-104 ya. Ini terjemah perkatanya dilihat kembali, ini sudah disampaikan. Tidak ada baiknya diulang kembali di halaman 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan likulli bagi setiap humazah pengumpat, lumazah dan pencela. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Yang di yang dia mengumpulkan ya malan hartanya wa dan dia menghitung-hitungnya. Jadi dia kumpulkan harta-hartanya ini asbabun nujulnya kan ada hubungan sahab. Ada orang kafir Quraisy yang selalu mencela, selalu menghina Rasulullah. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu dia mengira annama lahu bahwa hartanya akhlada akan mengekalkannya. Kala la yumbazanna fil hutumah. Kala sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutumah sungguh dia akan dilemparkan fil hutomah ke dalam neraka hutomah. Wama adroka mal hutomah. Wama dan apakah adroka kamu tahu? Tahukah kamu apa neraka hutomah itu? Gitu kan? Tahukah kamu apakah hutomah itu? Ma, mal hutomah? Narullahil muqadah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Nar, api. Narullah, apinya Allah. Ya. Al-muqadah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah yang naik sampai ke hati. Allati tattali. Kenapa enggak allati? Allati karena muannas. Allati allati tattali'u 'alal afidah yang naik yang sampai 'alal afidah ke atas hati ulu hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumadadah pada tiang-tiang panjang. Bisa dibayangkan bagaimana hukuman manusia ya hukuman manusia saja seperti itu. Dibakar hidup-hidup, diikat gitu ya. Dengan api api dunia. Dan ini kenikmatan di dunia, siksaan di eh, di dunia tidak bisa dibayangkan bagaimana pedihnya siksaan di neraka. Begitu juga kenikmatan. Ya, hanya di dalam di dalam Quran digambarkan kenikmatan surga itu seperti ini, seperti itu. Tapi itu belum pernah dirasakan, belum pernah dilihat, ya, itu belum pernah didengar keindahan-keindahan itu ya. Allah. Siksaannya seperti itu. Bayangkan dalam satu tempat pintunya ditutup rapat, apinya menyala-nyala. Orang kafir itu di, diikat di tiang-tiang, kemudian dinyalakan, apinya sampai ke ulu hati Allah Rabbi. Berhubungan dengan ayat ini, kemarin ada penanya, Pak Ari, apa bedanya antara gibah dan namimah? Saya ambilkan referensinya dari peringatan bagi yang lupa. Tambihul Gofilin ya. Ini. Di halaman 218 ini bab namimah. Ya, ada namimah, ada juga gibah. Gibahnya di halaman 204. Ini uh, yang dikatakan gibah itu menyebut kejelekan orang. Benar apa adanya gitu. Tidak mengada-ngada, ya. Eh, Rasulullah bersabda, Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala idza zakarta akhaka bima yakrahu faqad igtabtahu. Qila ara'aita in kana fi ahi ma aqul? Qala in kana fi in kana fihi ma taqulu faqad faqad igtabta. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Nih. Rasulullah mengungkapkan Tahukah kamu apakah gibah itu? Sahabat bertanya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka sabda Rasulullah, gibah itu jika kamu menyebut membicarakan hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibicarakan kepada orang lain. Maka itu berarti gibah. Lalu ditanya bagaimana kalau saudaramu itu betul begitu? Jawab Nabi, jika yang kaum sufi itu benar Pak adanya, benar apa adanya maka itu gibah. Gibah itu benar apa adanya. Misalnya kita pakai bajunya panjang sebelah. Atau misalnya uh, si A itu kurus, tinggi. Kita menyatakan, aduh itu orang kurus amat. Oh, orang itu hitam amat, oh itu gemuk amat. Itu mengungkapkan apa adanya itu gibah. Tetapi jika tidak betul, orang itu ternyata tidak hitam. Kita bilang hitam misalnya. Nah, jika tidak betul maka itu bu bukan gibah. Tapi termasuk puhtan. Ya ini membuat-buat kepalsuan atau pendustaan. Untuk menjelekan nama orang. Nih, eh, misalnya menyebut baju orang itu pendek atau panjang itu berarti gibah. Ini ada dalam sebuah hadisnya. Diungkapkan ada seorang wanita pendek datang ke rumah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika telah keluar, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang itu. Lalu Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, Hei, hati-hati Pak. Aisyah, itu gibah. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya. Apa adanya, memang dia pendek. Sabda Nabi, engkau telah menyebut yang paling jelek padanya. Itu gibah ya. Allah Robbi. Bagaimana dengan tayangan TV ngomongin orang mita ini? Nah ini hati-hati di gibah. Masya Allah ya. Itu gibah. Jadi untuk penanya ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah pada malam Isra ke langit. Ini Rasulullah mengungkapkan saat Isra Mi'raj. Pada malam Isra ke langit Aku melalui suatu kaum yang dipotong daging pinggangnya. Kemudian dimakankan kepadanya dengan kalimat, Makanlah apa yang dahulu kamu makan dari daging saudaramu. Maka, maka aku bertanya kepada Jibril, Ya Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu dari umatmu Muhammad yang suka mengumpat, yang suka gibah, menyebut kejelekan orang lain. Hamaj, lamaj, humajah ya, lumajah, mengejek dengan isyarat atau lidah atau dengan tangan. Allah Rabbi. Itu ya gibah. Nah ini. Kemudian tentang gibah. Empat macam yang dapat membatalkan puasa dan wudu Dan menghapus amal merusaknya. Yang pertama adalah gibah. Gibah membicarakan kejelekan orang lain. Memang dia sudah jelek. Memang dia sudah seperti itu. <laughs> Gitu. Ya. ungkapkan apa adanya itu gibah. Kemudian empat macam yang dapat membatalkan puasa dan wudu dan menghapus amal serta merusaknya. Ini di Tamhil Gofilin halaman 213 ya. Tambil Gopilin. Ini jilid pertama. Empat macam yang dapat membatalkan puasa dan wudhu dan menghapus amal serta merusaknya. Yang pertama adalah gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua dusta, yang ketiga mengadu-ngadu, ngadu domba antara seorang dengan lainnya. Yang keempat memperhatikan kecantikan wanita yang haram dilihatnya. Allah Rabbi. Nah ini hati-hati nih laki-laki kau laki-laki. Dan semua itu dapat menyuburkan bibit-bibit kejahatan sebagaimana air menyuburkan bibit tanaman dan minum khamar itu mengatasi semua dosa-dosa. Ini ya, ada penjelasannya. Itu penanya ya, mudah-mudahan cukup jelas perbedaan gibah. Gibah itu mengungkapkan apa adanya. Hei pendek, hei gendut, hei ini Ah, memang betul seperti itu. Sedangkan namimah adalah fitnah. Tidak sesuai seperti itu. Orang tidak kita tidak berbuat, orang kita tidak seperti itu. Nah, ini ini ini namimah, fitnah atau adu adu domba. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannati qattat." Ya, tidak akan masuk surga tukang fitnah, tukang adu-adu. Hal tadruna masyurarukum. Qalu Allah wa rasuluh a'lam. Qala syirarukum dul wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i wajh Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sabda Nabi, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua. Yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang ke sana dengan wajah yang lain. Itu penjilat ke si A begini, ke si B seperti itu ya. Ini wajah-wajahnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan melalui dua kuburan yang baru ditanam. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini sedang disiksa dan tidak disiksa karena dosa besar. Kenapa ya Rasulullah? apakah dia dosa besar? Tidak, bukan karena dosa besar. Adapun yang satu maka uh, dia makan tidak bersih jika cebok dan kencingnya. Nah ini. Kalau habis buang air hajat dia tidak bersih. Dan yang kedua, biasa berjalan dengan membangkitkan fitnah, adu domba, mengadu domba. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil dahan pohon yang hijau lalu dibelah dua dan menancapkan di atas kubur masing-masing satu. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat itu? Menurut Rasulullah, semoga Allah meringankan keduanya selama dahan itu belum kering. Allahu Rabbi. Masya Allah ya. Nah itu ya, ibu penanya gibah. Uh, gibah, namimah. Kemudian kita tidak boleh juga hasud, ya iri hati. Ini perbuatan fitnah ya. Fitnah gibah itu mengungkapkan apa adanya. Sedangkan namimah memang memfitnah. Kemudian uh, hasud juga kita tidak boleh ya, ini iri hati. Dalam hadisnya diungkapkan Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasud dan dengki itu keduanya akan memakan habis hasanat, kebaikan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat hapus karena kita hasud dan dengki iri hati sebagaimana api memakan kayu nih tiga macam sifat yang tidak dapat selamat daripadanya seseorang pun sangka-sangka ya pertama sangka menyangka dan hasud dan takut sial karena sesuatu lalu ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk selamat dari semua itu Rasulullah menjawab jika engkau hasud maka jangan kau lanjutkan. Dan jika kamu menyangka maka jangan kau buktikan. Jangan kau cari-cari kejelekan orang kenyataannya. Dan jika merasa takut dari sesuatu maka terjanglah. Jangan mundur. Itu jangan mundur. Yakni jika hasud dalam hatimu maka jangan kau lahirkan dalam praktek amal perbuatanmu. Sebab selama hasud itu masih dalam hati, maka Allah memaafkan selama belum keluar dengan lidah atau perbuatan. Jika su'udhan, berburuk sangka kepada orang lain, maka jangan kau buktikan. Jangan berusaha menyelidiki ketemu kenyataannya. Demikian pula jika akan keluar untuk sesuatu, lalu ada suara burung atau lain yang menimbulkan was-was dalam hati. Hmm, oh ada burung, akan ini, akan ini, jangan percaya. Maka teruskan hajatmu dan jangan mundur. Ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka kepada faal atau kata-kata yang baik atau harapan yang baik dan tidak suka kepada tiaroh takut apa sial misalnya karena ada suara burung ini karena ada ini pasti akan begini jangan Rasulullah bersabda tiaroh atau suara burung itu ya perbuatan jahiliyah yakni seorang mukmin tidak takut dari suara burung atau binatang atau lain-lainnya hanya takut dan berlindung kepada Allah semata ini. Jadi jika kamu mendengar suara burung, bagaimana tuh kalau kalau ada suara burung seperti itu? Nah, eh, ini kalau ada suara burung seperti itu, kita katakan Allahumma. Nah, ada doanya di sana kan? Ini doanya bagus sekali ya. Allahumma la tayro illa tayruka wa la khayro illa khayruka wa la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini dimiliki ya, tampil gopilnya bagus ini. Jilid pertama. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Dan tidak ada kebaikan kecuali daripadamu. Dan tiada Tuhan kecuali engkau. Dan tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini. Ya, ada ungkapan. Kita tidak boleh hasud, benci, dengki. Nih, ada diungkapkan tiga macam orang yang tidak akan diterima doanya. Ini halaman 230 dicatat ya, Ibu, kapan-kapan tambil gopilitnya dimiliki. Ini. Yang pertama orang yang makan makanan haram. Yang kedua suka gibah, membicarakan kejelekan orang. Memang dia sudah jelek diomongin, nah itu gibah. Namimah ngadu domba, fitnah, nggak terbukti. Yang ketiga, siapa yang di dalam hatinya ada hasud, ada dengki, ada iri hati terhadap kaum muslimin. Nah, Ibnu Sihab Az-Zubri dari Salim dari ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang hasud kecuali dalam dua macam. Iri dengki itu tidak boleh, tapi dalam dua hal boleh. Yang pertama, seorang yang diberi Allah kepandaian dalam Al-Qur'an maka diamalkan, digunakan siang dan malam. Kemudian yang kedua, Seseorang yang diberi Allah kekayaan, maka ia bersedekah siang dan malam. Artinya, orang boleh ingin sedemikian itu. Itu ya. Ini menarik sekali, banyak sekali ya, tolong dimiliki saja. Eh, nanti dikit-dikit dikaji, gitu ya. Yang nanya tentang gibah dan namimah. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan lewat SMS ya ke 0812 828 7881. Ada juga ibu yang bertanya tentang akikah. Nanti ya saya jelaskan dari bukunya, kitabnya Bidayatul Mujtahid bab kedua. Atau bisa juga buku yang murah meriah tapi isinya padat sekali. Fikih Islam Haji Sulaiman Rashid ini ya Allah lengkap ya untuk sementara untuk kita sebagai orang awam yang baru belajar memiliki fikih Islam ini lengkap. Ada bab zakat, infak, sedekah, nikah, bab e, tentang kisos ini munakahat toharoh lengkap sekali ya untuk sementara ini selain fikih sunnah fikih sunnah kan karya besar Said Sabik ini fikih Islam ini satu buku insya Allah untuk pemula untuk awalan lumayan lah bukan lumayan ya masya Allah jadi kalau ibu dan bapak kebingungan bertanya miliki fikih Islam minimal itu dulu nanti merayap ke fikus sunnah ke bidayatul mujtahid karya Ibnu Rus atau nanti ke patwa patwa Yusuf Kordowi gitu ya atau Pak Hasan dari Persis atau mungkin juga 40 masalah agama Sirajuddin Abbas gitu ya. Baik. Di 85904785 kami berikan kesempatan. Jangan lupa hari Jumat, setiap hari Jumat kita taklim di Depok ya, Jalan Kartini 58. Sabtu Minggu ada di taklim. Seninnya mohon maaf tidak ada lagi ya, adanya Sabtu Ahad. Sabtu untuk tahsin, Ahadnya untuk terjemah perkata bahasa Arab gitu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Muryati. Ibu, kok nggak diambil CD-nya? Kapan? Belum ada yang ambil. kapan ada waktu saya siapkan CD, kasetnya juga ada kalau belum habis. Ada CD dan kaset gratis untuk tunanetra dan mualaf gratis. Tolong dicatat itu ya. <laughs> itu tapi yang bukan tunanetra mualaf ya digantilah berbagi. Mangga Ibu, silakan. Jangan ditahan, Lin. Wai Alladhi jama'a ma law wa addada. Alladhi jama'a Alladhi jama'a Pendek. Alladhi jama'a ma ditekan lima. Mm -mm. Alladhi jama'a law wa addada. Iya. Ya. ya. Iya, teruskan. Satu akhlada. <laughs> Oh, akhlada. kau eh, jadi ke sana lagi? <laughs> Kan udah sabu. Alladzi iya, iya. jama'a malahu wa adada sabu sekarang. Ya sabu an akhlada. Kalau وزنا في الحطم وما أدراك ما الحطم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد Dimiliki Bu ya. Nanti surat-surat pendeknya belum selesai. Ada yang sudah saya selesai adalah uh, apa? AI Uba itu sama surat Al-Hasr lagunya sama tajwidnya. Silahkan Ibu miliki. Gratis. Ya Bu ya. Suruh siapa kek? <laughs> Kalau deket saya antar ke sana. Iya, terima kasih. Kalau naik kereta dari Bios ya Ya. Naik kereta bisa dari Bios ya. Teribeus orang di Jatinegara sini. Oh gitu, iya deh. Nanti ibu telepon aja ya, Mbak Yati ya. Oh, iya. iya, terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf eh, ibu dan bapak untuk tidak telepon ya. Eh, kalau SMS ke handphone saya boleh. Tapi kalau telepon, teleponnya ke 85 90 4785. Ini ada hamba Allah di Sukabumi Ibu siapa nih kemarin ya bertanya tentang akikah e, nanti ya saya sampaikan ya dari sumber yang saya baca jadi saya nggak mau kalau ini sekedar sekedar ini aja oh iya Yeni di Sukabumi Ibu Yeni mm -mm, mau bertanya tentang ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang pembayaran akikah bagi anak yang lahir ada nggak sih akikah itu ada ada ada ya nah, ada ketentuannya Bahkan Rasulullah mengakikahkan sendiri ada. Dan nanti kita lihat ya e, sumbernya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini? Ibu Lis dari Bekasi, Pak. Bangga, silahkan. Belajar ya, Pak? Bangga. A'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wailul Wailul... Wailul, Wailul likulli humazatil lumajah Alladhi jama'a mal eh, Enggak gitu Al Allazi jama'a malau gitu Allazi jama'a malau eh, Allazi jam sebentar sekadar apa Allazi jama'a malau malau gitu lagi Alladhi jama'a malan wa addadah Yahsabu anna ma lahu akhladah Kalla layumbazanna fil khutamah Iklamnya samar sedikit Kalla layumbazanna fil khutamah Bibirnya tertutup apa terbuka? Apanya? Bibirnya layung. Bibirnya mingkem tapi buka dikit. Oh gitu. Kala layung gitu. Oh, iya. layung. Dulu diajarin layung. Iya. Padahal iklab tuh nggak nggak bibirnya nggak nutup rapet, buka dikit kayak orang mesem gitu lah. Oh iya. Kala layung samar sedikit. Kala layung bazan fil khutamah. Tapi jangan kayak Ifa itu mah kayak Ifa kebanyakan. Oh gitu. Kalalayum tetap bunyi M. Kalalayum layum, layum dazanna fil Bunyi M tapi gimana sih orang yang lagi pilek, bintang Uh. Ah. Ember. Coba bilang ember. Kan ember. ember. Nah gitu, ember. Latihannya <laughs> itu. Itu sama nun mati atau tanwin ketemu fa juga seperti itu bunyinya. Nah, ya. Ihfa sapawi juga sama mirip-mirip ya. ya. كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع ما على التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمان Fi amadim. Fi amadim mumaddadah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya tentang akikah, eh, nanti kapan-kapan bisa dimiliki fikih Islam yang ditulis oleh Sulaiman Rasid ya. Halaman 475. Di sana berbicara tentang udhiyah atau kurban atau akikah. Ya. Ini ada kurban, kalau kurban kan Rasulullah menyatakan An Abi Hurairah taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Allah Rabb ini uh, ininya ya uh, ancamannya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban Kata Nabi, maka janganlah ia mendekati, menghampiri tempat salat kami. Ini bahasanya sederhana tapi mantap ya, Masya Allah. Itu. Nah, tentang akikah ini eh, ada di halaman 480. Itu akikah ya. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak laki-laki atau perempuan. Hukum akikah adalah sunnah bagi orang yang wajib menanggung nafkah si anak. Untuk anak laki-laki hendaklah disembeli dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan seekor kambing saja. Dan hendaklah disembeli pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Itu. Tetapi kalau tidak dapat boleh juga eh, beberapa hari setelah hari itu. Atau anak belum sampai balik. Nah ini menurut uh, fikih Islam. Tapi kalau berbicara tentang sunnah, sunnah itu jangan sunnah menurut definisi fikih. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilaksanakan Rasulullah. Rasulullah melaksanakan gitu ya. Ini al-gulamu murtahinun kotihi turbahu anhu fil yomis sabi' sabi'i wa yukhlaku ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Anak yang baru lahir itu menjadi rungkuhan tergadai sampai dia sembelih disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan dia hari itu juga hendaklah dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Ini. Jadi kalau belum dibayarkan tergade. Oleh sebab itu ada orang yang sudah dewasa pun mengakikahkan dirinya ada nanti argumennya ya. Nih, barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, maka kerjakanlah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing. Tentang penyembelihan ini inna a'tayna kal kausar, gitu kan? Dan riwayat Ismail ya, itu. Nah, hal-hal yang baik dilakukan sewaktu anak baru lahir pertama adalah disuapi dengan sesuatu yang manis. Karena Rasulullah pernah menyuapi anak yang baru lahir dengan kurma. Yang kedua hendaklah dibacakan azan dekat telinganya yang kanan. Azan yang telinga yang kanan, ikomahnya telinga yang kiri. Nih ani sahabati qad azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi uzunil Husaini hina waladathu Fatimah. Dari Sababah ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah azan pada telinga Husain cucu beliau ketika Fatimah melahirkan Husain. Itu Ya, cukup jelas argumennya kan, Ibu? Bahkan ada juga Eh, yang belum akikah sampai dewasa mengakikahkan dirinya. Ini ada argumennya ya. Uh, ini bisa dilihat di Bidayatul Mujtahid. Ini analisa fikih para mujtahid Ibnu Rus halaman kedua. Atau di buku ahas Hasan ya, ada juga uh, ini Persis Bandung itu. Hadis-hadisnya cukup kuat ya di sana tentang nah ini. Uh, setiap bayi tergadai dengan akikah akikahnya. Akikah itu disembeli untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahiran dan dicukur rambut. Ada juga kalau ketujuh nggak bisa 14 atau 21. Jadi 7, 14, 21. Ini ya tentang aspek-aspek kapan. Nah ini uh, ada diriwayatkan Rasulullah juga mengakikahkan dirinya. Baik, ya ini bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi Nabi. Berarti sudah dewasa dong, 40 tahun nih. Uh, hadisnya anna Nabi alaihi salat wassalam aqa'an nafsihi ma bu'isa fin nubuwah. Bahwa Nabi SAW mengakikah mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi Nabi. Itu ya. Jadi eh, kalau ada orang yang mualaf kan ayahnya nggak mengakikahkan, akikahkan aja. Ini ini da, argumennya ya. Di Bidayatul Muzdahid halaman 354. Jelas di situ. Iya. Baik. 85904785 kami berikan kesempatan. Jadi yang bertanya silahkan lewat SMS. Dijawabnya nggak segera ya. Saya harus cari referennya. Ada juga yang bertanya tentang puasa Senin Kemis. Apakah Rasulullah melaksanakan? Ada karena Senin itu lahirnya Rasulullah. Kemis itu diambil amal. Nanti uh, argumennya ya. Hadisnya lebih cukup. Lebih kuat. Baik. <clears throat> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan di mana? Di Bekasi. Baik, silakan Ibu. Waidul ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun. Wai, jangan ditahan. Wai, wai, wai kan. Wailun. Bu, suaranya jangan uh, kayak makan permen gitu loh, Bu. Iya, ini lagi agak serak. Uh, eh, uh, eh, dibuka aja. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna ma lahu akhlada Akhlada Akhlada Yahsabu anna ma lahu Kalla la yumbazanna fil hutama Wa ma ad'uka Wa Kalau kelas sugro Wa ma ad'uka Eh, Enggak, di situ panjang kan enggak ada hamzahnya. Kumaha atuh. <laughs> Narullahil muqaddah gitu. Narullahil muqaddah, Allati tot Bukan tot, tak dulu. Allati tatli'u 'alal afida. Allati tot Nah, nah ini baru ditekan seperti ditekan karena ada hamzahnya di atas waw kan bukan waw ini hamzah minjem rumah di waw fi amadim fi amadim terima kasih ibu iya. Ustaz, kalau mau dapatkan kaset hubungi Mbak Yati nomornya berapa ya? Mbak Yati sebentar, nggak hafal saya juga sebentar. Nanti dilihat ya di di, di bukunya. Oh iya. Mangga. Nah, iya. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati teleponnya nol tiga. Itu lokal ya. Kalau dengan saya di lima belas. Mbak Yati 993 088603 untuk mendapatkan CD dan kaset gratis untuk tunanetra dan mualaf. Saya kan bukan tunanetra, saya bisa lihat tapi nggak bisa baca. <laughs> ya, Bapak Ibu mau diganti aja, ditukerlah ya. Kalau punya CD-CD kosong silahkan bawa saya kopi nanti bagiin sama ibu sama bapak di tempat masing-masing ya berbagi berbagi kita cari keuntungannya dari Allah aja untuk ridlah koran hasanah. Kita menghutangkan dengan Allah. Nanti kan di surat At-Taghabun itu jelas. Kalau kita menghutangkan dengan Allah, balasannya tak terhingga. 10 sampai 700 lipat. Bahkan tak terhingga. Itu. Ini ada dari Ibu Nunik. Ibu Nunik, kenapa yang sore dihapus kebijakan perusahaan ya? Jadi ya, Ibu, mohon mohon maaf. Nah, oleh sebab itu, hari-hari atau jam-jam tertentu saat Ibu uh, apa ya istilahnya ada kangen, ada kerinduan mendengarkan kalamullah, ingin belajar, kan tinggal di setel Jam berapa di setel Makanya saya siapkan CD-CD dan kaset-kasetnya. Ada juga, Pak Hari tajwidnya kok nggak dibahas? Tajwid mah gampang ya, mudah. Walaupun ibu susah mudah. Karena saya sudah siapkan kasetnya. Seperti al hasr sudah saya baca, disertai dengan lagu, disertai dengan tajwidnya. Misalnya, Ya ayyuhalladzina amanu, ya Mad asli ketemu alif mad jaiz nun pasil. Ya ayyuha ya ay. Ya-nya double kosar ay itu udah ya. Jadi silahkan aja miliki kasetnya dan gratis gitu ya. Jangan lupa hari ini kita ada taklim di Depok. Dan tolong jamaah kami e, bawa Quran ya, Quran kecil lah untuk kita baca. E, jadi selain Al-Hasr, Al-Munafikun, At-Taghabun, seperti apa yang sudah di radio disampaikan kita tajwidkan nanti rekaman-rekaman di taklim nanti dibagi menyeluruh gitu ya. Jadi walaupun ibu nggak bisa hadir ke Depok, hasil hasil taklimnya ada. Canggih dah, lumayan kan, alhamdulillah ya. Jadi ibu dan bapak yang ingin software komputernya, tajwidnya lagi di, dikerjakan, dikit lagi selesai insya Allah. Terjemah perkatanya lewat komputer ada juga. Itu suara aja Ya Pak Ari saya kan gak bisa ngeliat gimana suaranya juga ada. Itulah saya bikinkan CD-nya. Belum ya, belum ada gambarnya. Kenapa? Kalau CD kan cepat. Kalau PCD kan lama. Itu satu PCD itu selesai 6 bulan baru selesai. Kalau CD mah sebentar. Hari ini ngaji udah jadi, tinggal di copy, di burn pakai Nero, udah ya. Baik, <clears throat> silahkan Jadi jangan lupa hari ini terbuka untuk umum ya ada saran, kritik, ingin bertanya, silahkan SMS aja. Kenapa Pak Ari? Pak Ari memang bisa jawab. Bukan apa-apa, kita harus ada dalilnya ya. Itu e, kalau tanpa dalil kan nanti jawabannya simpang siur nggak jelas. Saya cari dulu referennya ya. Gitu. Assalamualaikum. Aduh, adanya dikecilin. Udah. Oh, masih. Silahkan, siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Fatmi di Pasar Minggu. Ah, baik, silahkan. Ah, baru belajar Pak Ustadz. Iya, peluang radionya dikecilin ya. Iya. Ah, ah. Pak Ustadz mau nanya, mhm. kalau uh -huh. tanda wasal di akhir ayat itu harus disambung atau berhenti? Di surat apa adanya? Ini, al masa kan ada wasal nih yang... Akhir, ah, oh, akhir ayat. Iya, akhir ayat itu kalau ada tanda wasal. Bukan, uh, akhir, akhir ayat eh, ada tanda wasal. Wasal tuh gini ini ayat 4 tuh ya. Kala la yumbadanna fil hutama tanda wasal kan? Enggak, ini yang Yang mana? Ini adalah malib. Ah, itu mah bukan tanda wasal, itu ah. mah ada mulwakof tidak boleh berhenti. Gitu. Tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti? Karena ada nomor ayat. Jadi nilainya sama seperti wakaf mutlak. Jadi boleh berhenti boleh, diterusin juga boleh. Oh, Kalau tanda wasal yang nomor empat tuh, Bu. Oh, itu iya, iya. tanda wasol disambung. Ini apa kayak apa? Sodlam ya. Sodlam itu uh, uh, yang eh, wasol. Itu wasol. Hmm, makanya saya kebingungan. Ah, makanya belajar. Kemarin, ini katanya kalau lama lip kecil ini katanya wasol. Bukan, itu mah ada mulwakof. Iya, maksudnya tidak boleh berhenti. Bukan tanda wasol, tapi tidak boleh berhenti. <laughs> Ibarat lampu lampu lalu lintas itu lampu hijau. Lampu hijau uh, uh, mobil boleh berhenti nggak? Jalan. Iya, kalau berhenti ditabrak oh, orang. Oh, kalau ini, ini Tapi jalan. kalau mobilnya mogok, kalau mobilnya mogok boleh nggak? <laughs> Napasnya kurang? Iya. Nah, itu. Didorong sama Pak Polisi ke pinggir gitu. Jadi oh. di sini tidak boleh berhenti tapi ada nomor ayat, ada ketentuan lain. Nanti Ibu bertanyanya Tajud nantilah ya, baca oh, dulu iya. ya. Uh, uh, makanya hadir ke talib. Oh iya. A'udhu A'udhu bil. Bukan A'udhu Zal. A'udhu agar agak dikit. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nirrahim atau kalau nirrahim atau mah uh, uh, R nggak bisa R. Bismillahirrahmanirrahim gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wai. Wailul Pendek. Linya panjang. Oh iya. Eh, linya pendek. Wailul likulli gitu. Wailulikulihum. Pendek linya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nama belum bagus, nggak apa-apa. Namanya jika lagi belajar, tulisin aja dulu. Alladzi. Alladzi jama'a malau wa addadah. Dalnya biasa. Wa addadah. Alladzi jama'a malau wa di ayat kedua lumayan alhamdulillah tapi dalnya wa ain ya wa addada. Nah ain dah Kalau yang pertama tadi Ibu kepanjangan di lamnya. Terus ayat ketiga sekarang. ya sabu annama lahu ahlada. Ahlada. sabu annama lahu ahlada. kala kala layum badan fil hutomah. Ha fil hutamah? Kala layum badanna fil hutamah. Kala layum badanna fil hutamah. Terusin. Ayat kelima. Wa ma adro. Wa ma adro kama. Pendek jadinya. Karena matobinya ketemu alif lam komariah. Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Ketemu alif lam komariah, alif lam samsiah, lafadallah, huruf mati, huruf bertasid. Di sini ketemu alif lam komariah. Wama adraka mal hutamah. Pendek. Wama adraka mal hutamah. Gitu. Terus? Naknya panjang atau bi? Naru. Kepanjangan. Panjang satu alif doang. Oh, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Bukan, bukan ditekan itu panjang matobi'i. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati allati tattali'u 'alal af'idah. Innama Innaha itu, oh, itu maha iya. ya. Innaha alaihim muqsodah. Nah, ini ditekan karena ada hamzahnya. Karena itu bukan wau hamzah. Oh, Fi iya. Terusin. Ya, fi amadin. Bukan fi amadin. Kalau fi amadin mimnya bertasjid. Fi amadin mumadada. Fi amadin mumadada. Banyak belajar lagi Ibu ya. Ya. Iya. Makasih Pak Ustaz. Sudah Sadaqallahuladzim. Uh, eh, jangan lupa hari ini taklim kita di Depok. Ini dari oh Ronggo, Ronggo baru datang dari Jombang. Baik hmm, kabar baik Pak. Mohon maaf saya belum bisa uh, sowan, belum bisa sana ya Pak ya. Hari ini saya ada ngajar di Depok nih sampai jam 11.30. Ini ada juga dari hamba Allah Pak Ari, saya kok gemeteran terus. Ini Pak Pak Ustadz saya mau tanya bagaimana cara menghilangkan gugup di saat belajar ngaji pede aja, nggak usah takut <clears throat> gitu. Hmm, biasa aja nggak apa-apa, nggak ada yang dengerin. Saya kan ngajinya udah kurang bisa. Mm -mm, ditambah <laughs> gemeter. Jadi tambah sumbang deh. Saya ngikuti acara ini udah sebulan. Bagus banget ya alhamdulillah ya. Pokoknya saya eh, ada saran, ada kritik ya Ibu Dian ini dari Ibu Dian di Cikupa. Terima kasih. Jadi nggak usah gemeter. Ada saran, ada kritik silahkan nggak usah sungkan-sungkan untuk kemajuan program kita ini ya. Ini Ibu ya ini di Sukabumi sudah cukup jelas ya tentang akikah. Jadi ada ada landasannya. Walaupun memang ada beberapa pendapat di Bidayatul Mujtahid itu ya ada yang sunnah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang satu ekor untuk laki-laki, satu ekor untuk perempuan. Tapi um, uh, yang umum yang jumhur ulama dua ekor untuk laki-laki, satu ekor untuk perempuan akikah itu dan dimatang dimasak. Gitu ya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Untuk hari Minggu kelas B wal asri ya, wal asr. Besok uh, untuk kelas C surah At-Taghabun masih ya. Surah At-Taghabun ini saat, saat ditampakannya kesalahan-kesalahan. Kalau di dunia kan orang bisa berkelit, nggak mau ngaku. Nah, di sana nanti dibukakan Mana kejelekannya, mana kebaikan. Kebaikan tentu jannah, kejelekan kan neraka. Baik, ada saran dan kritik silahkan ke 0812-828-7881. Kalau ingin kaset, ingin CD gratis untuk netra dan mualaf, silahkan datang hari Sabtu atau hari Minggu ke rumah yatim. Silahkan hubungi Bayati lah ya di 993 88603. Kalau ibu dan bapak memiliki kaset atau CD kosong, silahkan ya. Eh, bukan untuk dijual belikan. Jadi silahkan ibu dan bapak berikan kepada kami. Nanti kami perbanyak. Ibu dan bapak ambil kembali, bagikan di tempat masing-masing. Saya sering bilang, alhamdulillah nih 2008 ini tulisan-tulisan Arab juga sudah bagus, canggih sekali. Jadi silahkan tulisan-tulisan yang sudah kami bikin, perbanyak fotokopi dan disebarkan. Jadilah ibu dan bapak sebagai ustad dan ustazah. Bisa kok. Hari ini belajar, besok sudah menjadi guru. Bisa, bisa ya. Apa yang kita bisa, berikan. Baliru anni walau ayah. Sampaikan walau satu ayat kita bisa. Terima kasih. Jangan lupa hari ini talim di Depok. Bila hitapik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakan budak belian. Maka laki-laki bertanya, bukankah itu artinya sama? Rasulullah menjawab, tidak. itu rokabah. Maksudnya Anda merdekakan budak itu secara perorangan. Sedang fakur rokabah, Anda bantu ia dengan uang untuk membebaskan dirinya. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. LKM warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini Hari Jumat tanggal 25